بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية رواه خشيس بن أسرام أن النسائي في كتاب سنة له وذكر, وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم يقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأكفر, فأكفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه كمل رواه رواه أبو رواه أبو عبد الله رواه أبو عبد الله بن منده وروي عن سعيد وروي عن سعيد مرسلا وموصولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita masih dalam penjelasan tentang dalil-dalil atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan kita menyebutkan bahwasanya sebagian dalil-dalil tersebut ada yang dhaif. Ya. Oleh karena itu yang kita jadikan sebagai rujukan umdah adalah hadis-hadis yang sahih dalam bab ini. Yang dhaif kita tinggalkan tapi kita baca Wa dzakara Abdul Razzaq Al-Imam Abdul Razak As-San'ani menyebutkan An-Ma'mar ibn An-Ma'mar Ali bin Musayyib dari Ma'mar dari Ibnu Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم Nabi النبي bersabda Inna Allah azza jalla yanzilu ila sama'i dunya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan kalimat ini banyak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih ya dengan keterangan ya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala meskipun ya disifati Rasulullah turun ke langit dunia tapi Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya itu harus dalam benak itu selalu Allah tak sama dengan makhluk laisa kamitsli syai'un turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk sifat bagi Allah adalah sifat ulu selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya kemudian Allah tak pernah dalam makhluknya dan tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala Allah senantiasa berpisah dari makhluknya tak pernah menyatu dengan makhluknya ingat selalu Terkala dikatakan turun, kita katakan turun sebagaimana yang layak bagi Allah Jalla wa'ala tanpa pernah kita menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, tak boleh kita membayangkan Allah bagaikan makhluk. Ya, akhirnya muncullah berbagai macam ungkapan-ungkapan tasbih. Ya, kemudian karena muncul ungkapan tasbih, akhirnya ditolaklah sifat turun. Contohnya mereka mengatakan kalau turun berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya berpindah dari satu tempat kepada tempat lain. Dan itu sifat makhluk. Ini kata orang-orang ahlu kalam. Ya, karena mereka membayangkan Allah sebagai makhluk terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau mereka katakan turun berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ciptakan tempat? Ini perkataan ahlu kalam. Karena mereka bayangkan Allah bagikan makhluk. Turunnya Allah bagikan turun makhluk. Tatkala mereka membayangkan Allah seperti makhluk, akhirnya jalannya apa? Mereka menafikan sifat-sifat ini. Mereka tolak, mustahil Allah turun. Kalau turun berarti dia seperti makhluk. Ya, karena mereka tak berani menolak hadis jika hadis yang sahih. Akhirnya mereka berangkat kepada takwil. Bukan Allah yang turun tapi rahmatnya ya rahmat yang turun bukan Allah Jalla wa'ala karena Allah tak bertempat Allah bukan di atas bukan di bawah bukan dalam alam bukan di luar alam ya bukan menyatu dengan alam bukan berpisah dengan alam apa ini akhirnya tidak ada itulah orang-orang kebingungan menyipati Tuhannya ini orang-orang kebingungan menyipati Tuhannya Allah taala tidak ada di atas ya tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya, artinya Allah apa? Tak ada. Nah itulah mereka kebingungan. Kalau ditanyakan mana Tuhan, mau bingung. Lalu sunnah mengatakan dia atas di atas bersemayam. Kata siapa? Oh karang-karang. Tidak. Kata Allah. Dalam tujuh tempat dalam Al-Quran. Ya Ar-Rahmanu ala rasis tawah. Tujuh kali Allah sebutkan dia bersembunyi di arasnya. Adapun sifat Allah di atas banyak berpuluh ayat. Wahul qahir fawqa ibadah dialah yang memperkasi di atas seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat-malaikat mereka takut kepada Allah terhadap Tuhan Allah yang ada di atas mereka. Ya, maka selalu kita katakan orang-orang yang menafikan sifat-sifat karena mereka membayangkan Allah sama dengan makhluk. Karena itulah ulama mengatakan setiap mu'abtil musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Quran dan dalam sunnah. Sebelumnya dia telah menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan makhluk. Akhirnya takut menyerupakan dengan makhluk. Mereka nafikan, mereka tolak sifat-sifat ini. Tatkala mereka tak berani menolak Quran dan Sunnah, berangkatlah mereka kepada takwil. Banyak dalam Quran keterangan mengenai Sifat Allah akan datang di hari kiamat dengan malaikat-malaikatnya. Wajah Arab buka. wal malaku safan safah. Datanglah Tuhanmu dan datanglah malaikat-malaikat. Yang mana malaikat datang bersaf-saf. Di mana kita dapati? Di Quran. Kata mereka, tak mungkin Allah datang. Konsekuensi datang berarti pindah satu tempat kepada tempat lain. Berarti Allah itu butuh tempat. Berarti Allah sama dengan makhluk. Karena itulah bukan datang Allah SWT bagaimana datang. Mustahil berarti dia sama dengan makhluk, pindah-pindah tempat. Jadi apa maknanya? Yang datang ini bukan Allah tapi adalah ya malaikat-malaikatnya dan dan setakwil-takwil lainnya. Rahmatnya yang datang. Jadi di mana Allah menurutmu? Tak dalam alam, tak di luar alam, tak di atas, tak di bawah, tak menyatu dengan alam, ya. Kemudian tak berpisah dengan alam. Jadi mana Tuhanmu? Nah, itulah dia. <laughs> Subhanallah. Itu masih lebih mending dibandingkan di mana Tuhanmu? Di mana-mana. Lebih dahsyat lagi. Dalam tiang ini. Oh. Salah. Kau bilang di mana-mana. Ya. Mereka kebingungan Tuhannya. Kembali kepada hadis ini. Hadis ini dhaif tapi sebagian maknanya sahih. Walahu fi kulli sama'in kursi. Setiap langit Allah memiliki kursi. Dan kursi dalam bahasa Arab tempat meletakkan kaki. Bagi seorang raja itu kursi. Ya. Fa idza nazala sama'id dunya jalasa 'ala kursi. Jika dia turun ke langit dunia dia duduk di atas kursinya. Ini hadis dhaif. Thumma yaqulu man alladhi yaqridu ghaira 'alimin wala zalum? Siapa yang mau ya meminta kepadaku agar aku memberikan kepadanya hutangmu? ya Man dalladhi yaqridu? Ya ghaira alimin wala zalim. Siapa yang yakni ingin berhutang kepadaku? Dia tidak akan pernah ya dihilangkan baginya balasan hutang tersebut dan tidak pula dizalimi. Man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapakah yang meminta kepadaku ampun, aku akan ampuni dia. Man dalladhi yatubu fa'atubu alaih. Siapa yang bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya faidha kana inda subhi irtafa'a jika telah datang subuh maka dia meninggi fajalasa ala kursi dia pun di atas arsnya kembali ya di atas kursinya kembali hadis ini dhaif yang sahih yang tadi saya sebutkan ya bahwasanya Allah turun sepertiga malam ke langit dunia dan dia berkata adakah orang minta ampun kuampunkan adakah orang minta suatu kan kabulkan hajatnya ya Tak ada tambahan-tambahan setiap langit ada kursi. Kemudian setelah subuh dia naik duduk di atas kursinya tak ada. Rawah Abu Abdullah ibnu Mandah. Hadis ini dikutip oleh Abu Abdullah ibnu Mandah. Ya dalam kitab Ar-Raddu al-Jahmiyah. Waruya an Sa'id Mursalan juga pernah diriwayatkan dari Sa'id Musayyab tapi jalannya tak nyambung namanya mursal terputus. Wa ada yang pernah mengatakan pernah juga sanadnya menyambung. Ya, di hadis ini yang dikutip oleh Ibnu Mandah ini disebutkan bahwa hadis ini dari jalur seorang perawi bernama Mahfud bin Abi Taubah dari Abdul Razak dengan sanad tersebut. Dan dia adalah seorang yang mutakallamun fi diperbincangkan para ulama-ulama hadis. Ya, Disebutkan oleh Al-Uqaili dalam kitabnya Du'afa, kana ma'ahum bil Yaman. Dahulu kala perawi ini Mahfuz ini bersama mereka di Yaman. Illa annahu lam yaktub kulla dhalik. Tapi ketika di sana dia tak menulis semua di sini. Kana isma'u Ibrahim akhi Aban. Dia mendengar bersama Ibrahim saudaranya Aban walam yakun yansak tapi dia tak pernah menulis. Wada'afa al-Imam Ahmad amrahu jiddan. Imam Ahmad melemahkannya sekali. Ya, Hadis ini dhaif. Qala Syafi'i rahimahullah taala mursalu Sa'id indana hasan. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib secara mursal. Dan ada yang menyambungkan sanadnya berkata Syafi'i mursal Sa'id indana Sa'id ha yani indana hasan. Apabila Al-Imam Sa'id Musayyib menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW namanya mursal <clears throat> Tapi kami menganggap apa yang disebutkan oleh Said Musaib adalah sesuatu yang baik kata Syafi'i rahimahullah. <clears throat> Para ulama hadis bersisi pendapat menerima hadis mursal. Adapun ulama-ulama hadis menolak semua hadis mursal karena dia terputus. Hadis mursal adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah langsung tanpa ada perantara sahabat. Berarti dia apa? Terputus. Ulama-ulama hadis menolak semua hadis mursal. Sebagian ahlu fikih menerima hadis mursal. Ya. Sebagian menerima dengan syarat. Yang menerima dengan syarat adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menerima dengan syarat tertentu. Di antaranya adalah orang yang mengirim hadis ini dari tabi'in adalah orang yang terpercaya. Sa'id adalah orang yang terpercaya. Sa'id bin Sa'id Musayyib. Ya. Maka ini pandangan Syafi'i rahimahullah tabaraka taala terhadap semua hadis mursal. Menurutnya diterima jika memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun ulama-ulama hadis semua mereka menolak hadis mursal karena terputusnya sanadnya. Naam, tafadhal. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله الخلائق حاسبهم فيم فيم fayumayyizu baina ahli al-jannati wan nari wa wa fi jannatihi ala arshihi qala muhammad ibn qala muhammad ibn uthman al-hafiz hada hadisun sahih wa anas radhiyallahu anhu qala dari anas radhiyallahu anhu berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a allahul khalaiqa tatkala Allah mengumpulkan seluruh makhluk hasabahum Allah akan menghisap mereka dan Allah pasti akan menghisap setiap makhluk. Bukan hanya manusia yang dihisap. Bahkan hewan-hewan pun dihisap. Ya. Hewan-hewan yang menzalimi satu sama lain akan dihisap. Ya. Sampai hewan-hewan yang memiliki tanduk dia gunakan untuk menanduk hewan-hewan yang tak memiliki tanduk akan dihisap. Binatang-binatang buas pun akan dihisap, dikumpulkan. Subhanallah. Apa dalilnya? Dalam hadis, dalam Quran Allah mengatakan wa idzal wuhushu syirat. Tatkala binatang-binatang buas semua dikumpulkan kembali pada mahsyar. Nabi menyebutkan, ha, sehingga akan dikisaslah hewan-hewan yang bertanduk yang menyakiti hewan-hewan tak bertanduk. Bedanya setelah mereka semuanya itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya dijadikan apa? Debu. Maka tatkala orang-orang kafir melihat hewan-hewan tersebut debu, mereka pun berteriak, mereka merintih, mereka menjerit istri, mereka pun berkata, "Ya leitani kuntu turaba." Aduhai, kalaulah aku pun menjadi debu sebagaimana hewan-hewan itu. Itu bedanya, makhluk manusia tak ada. dihisap, diberikan bagi mereka ganjaran, nikmat atau azab. Adapun hewan-hewan semuanya akan dijadikan debu. Subhanallah. Jangan pernah kita memakai logika-logika kita yang tumpul. Untuk apa kalau begitu habis dihisap seluruhnya kemudian dijadikan debu? Kurang kerja aja. Ini orang-orang yang subhanallah. Ya. Orang-orang yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya yang tumpul. Ini menunjukkan dahsyatnya peristiwa huru hara hari kiamat. Jangankan manusia, hewan saja dihisap. Kalaulah hewan saja dihisap, pasti manusia tak akan mungkin lewat Subhanallah. Menunjukkan kebesaran Allah yang menghidupkan seluruh hewan-hewan. Berapa banyak jumlah hewan? Kita tak tahu jumlahnya. Semuanya akan Allah hidupkan kembali. Maka jangan dianggap ini adalah amal yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia bagi Allah Swt. Subhanallah. Semuanya dengan hikmah, dengan bijaksanaan. Kita wajib imani selama hadisnya sahih. Idza jama Allahul khalaiqa hasabahum. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, Allah akan menghisab mereka. Semua dihisap. Ya. Kecuali malaikat. Bangsa jin, bangsa manusia, hewan semuanya dihisap. Maksudnya kan di yakni pertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Ya, dikisos antara hewan, demikian juga antara manusia. Bedanya di hari kiamat kisosnya tak ada dalam bentuk harta yang diberikan, tapi amalan-amalan kebaikan. Ya, yang dilakukan oleh seorang yang menzalimi saudaranya akan diambil dipindahkan kepada saudaranya yang dizaliminya. baina ahli nar. Kemudian Allah akan membeda-bedakan mana ahli surga mana ahli neraka. Wa fi jannati al arsyih dan dia di surganya di atas arasnya. Dan kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala artinya di atas surganya, di atas arasnya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan famshu fi manakibiha ya ketika Allah suruh kita berjalan di muka bumi ini berjalanlah fi manakibiha di atas permukaan bumi ini kata-kata fi bukan di dalam bumi kita berjalan tapi di atasnya sebagaimana Allah mengatakan dalam kisah Firaun ketika dia menyalib para tukang sihirnya thumma la'usallibannakum fi judhu'in nakhli kemudian pasti aku akan salib kalian di atas fi di atas bukan di dalam di atas batang-batang kurma ya jadi makna fi terkadang bermakna ala Allahu fis sama Allah di langit bukan di dalam langit tapi artinya apa di atas langit karena mustahil Allah dalam malam itu soal kaidah ya ala arsy di atas arsy ya Allah Subhanahu wa taala qala Muhammad bin Utsman al-Hafiz berkata Muhammad bin Utsman al-Hafiz yakni al-Imam al zahabi nama aslinya Muhammad bin Utsman ya terkenal dengan nama al zahabi karena bapaknya Uthman ini adalah tukang buat emas. Ya. Dalam bahasa Arab emas itu zahabun. Tukang pengrajin emas namanya zahabiyun. Bapaknya terkenal dengan gelar az-zahabi. Akhirnya lekatlah gelar tersebut kepada ya anaknya Muhammad. Akhirnya orang-orang mengatakan al-Imam az-Zahabi. Padahal namanya Muhammad bin Uthman. hadha hadithun sahih. Kata Imam Zahabi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتخ فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته حديث صحيح وعن جابر بن سليم قال dari Jabir bin Sulaim dia berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul aku pernah mendengar Rasulullah bersabda inna rajulan mimman kana qablakum sesungguhnya ada orang seorang laki-laki sebelum kalian maksudnya dari golongan orang-orang terdahulu umat-umat terdahulu labisa burdaini dia mengenakan dua pakaian mewah Ya, fatabakhtara fihima. Maka dia pun berjalan dengan pongahnya ke dengan dua pakaian tersebut. Ya, fanadharallahu ilaih. Allah melihatnya min fauqi arsyih, dari atas arasnya. Famaqatahu, maka Allah murka kepadanya. Fa'amara al fa fa'akhadathu. Maka Allah perintahkan bumi untuk mengambilnya. Maksudnya tiba-tiba dia masuk ke dalam perut bumi. hadis sahih persis sebagaimana Allah mengungkapkan tentang Firaun. Afwan tentang Qarun. Ya, bagaimana kau Qarun berjalan di muka bumi dengan sombongnya. Ya. Fa kharaja fi zinatih, keluarlah dia dengan segala macam perhiasannya. Maka berkata di dunia, ya laitlana mithla ma utiya Qarun. Semua mereka berkata enaknya jadi Qarun. Sungguh dialah orang paling beruntung di bumi ini. Ya. Berkata orang-orang beriman, apa enaknya jadi orang kafir seperti itu yang sombong, murka kepada murka, Allah akan murka kepadanya. Yang tak tahu bersyukur, apa enaknya? Yang Allah berikan kelak di negeri akhirat lebih baik daripada apa yang dimiliki korun. Janji Allah berupa ganjaran pahala yang tiada terhingga daripada apa yang dimiliki korun sekarang akan lihat. Maka Allah berkata, "Fakhasafna bih." Fabidarihil arda Maka kami tenggelamkan Korun Kami tenggelamkan semua istananya Rumah-rumahnya semua Dayang-dayangnya Kereta kencana, emas, peraknya Semua ditenggelamkan dalam perut bumi Karena sombongnya dia Dia berkata Innama utihtu ala ilmin indi Semuanya ini karena ilmuku semata Kudapatkan karena ilmuku Tenggelamlah dalam perut bumi Ya jadilah dia legenda sepanjang zaman. Orang jumpa harta dalam tanah, orang pun mengatakan inilah harta Karun. Hebat Karun. Di Mesir sana dia di mana-mana hartanya bersebar. Ya, dalam tanah dimanapun dapat di ujung dunia sana pun orang mengatakan inilah harta karun. Nah, jadi hadis ini menunjukkan Allah di atas haras. نعم فضل وروى عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن زكوان نعم. عن عمر بن عن عمر بن عن عمرو بن دينار عن عمر عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ري ري ري ري ما مثل ما مثل محمد ما ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة ريحانة ريحانة في وسط في وسط الزبل فسمع فسمعته تلك تلك امرأة فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه قال مغضبا فصعد على منبره وقال ما بال أكوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق خلق سماوات سبعا تبلغني عن أقوام ما بال أقوام تبلغني عن أقوام ما بال أقوال ما بال ما بال أقوال تبلغني عن عن أكوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا عفوا ما بال أقوال نعم تبلغني كرر ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ما بال أقوال تبلغ تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه وخلق أرضينا سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار مضرة ثم اختار مضرة فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختار فاختاراني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار على من أحب قريشا فبحبي أحب أحبهم ومن أبغض قريشا فببغضي أبغضهم نعم وروى عبد الله بن بكر السهمي Abdullah bin Makrasah memberitakan dia berkata hadatsan Yazid bin Uwanah Yazid bin Uwanah pernah memberitakan kepada kami an Muhammad bin Dzakwan dari Muhammad bin Dzakwan an Amr bin Dinar dari Amr bin Dinar an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka taala anhuma Kemudian qala berkata Abdullah bin Umar kunna julusan dhata yaumin bifina'i Rasulillah suatu hari kami duduk ya bersama-sama di yakni depan rumah Rasulullah SAW di halaman rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh marrat bina imra'atun min banati Rasulillah maka lewatlah seseorang putri daripada putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala rajul minal qawm maka berkatalah seseorang laki-laki yang hadir di sana, Hadihi ibnatu Rasulillah." Ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Sufyan, maka berkatalah Abu Sufyan, "Ma mathalu Muhammadin fi Bani Hashim illa kamathali rihanatin fi wasti zibli." Tidaklah perumpamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ia di tengah-tengah Bani Hashim kecuali bagikan perumpamaan bunga yang harum namanya raihana. Ya. Fi wasti zibli. Bunga tersebut ada di tengah-tengah ya. yakni di tengah-tengah orang-orang yang yakni di tengah-tengah pelana. Ini adalah ungkapan yakni yang jelek bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulia, tapi di tengah-tengah orang-orang yang hina. Iya. Fasami'at hutil kalmarah. Maka putri Nabi mendengar perkataan tersebut yang menghinakan Bani Hashim. Ya. Nabi dipuji tapi Bani Hashim dihinakan padahal Nabi dari Bani Bani Hashim pula. Ya. Fa'ablaghathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia sampaikanlah apa yang didengar ini. Nabi SAW dipuji tapi direndahkan Bani Hashim. Fakharaja Rasulullah SAW ahsibuhu qalah mughdaban. Maka keluarlah Rasulullah SAW. Ia dalam keadaan beliau marah. Fasaida ala mimbarih dia pun naik ke atas mimbarnya waqala dan dia berkata ma balu aqwalin tablughuni an aqwam. Kenapa ada perkataan-perkataan yang ku dengar dari sebagian orang? Dan inilah ya cara Rasulullah dalam perbaiki orang yang salah. Dia tak sebutkan namanya. Dia hanya menyebutkan secara global. Kenapa ada perkataan-perkataan seperti ini yang sampai kepada ku dari sebagian orang? Padahal orangnya tertentu, tapi tidak disebutkan. Ya. Untuk menjaga kemaslahatan orang tersebut supaya tidak semua orang mengetahuinya agar dia paham bahwa dia salah dan keliru memperbaiki keliruannya. Dan inilah yang harus ditiru dalam berdakwah Ya, Nabi dalam banyak hal selalu mengucapkan kata-kata ma balu amin. Kenapa ada orang-orang berkata seperti ini? Nabi tak sebutkan kenapa si fulan, si fulan, si fulan. Dalam berdakwah pun demikian. Jika tak perlu kita menyebutkan nama orang jangan sebutkan. Jika tak perlu kita menyebutkan nama kelompok, nama ormas, nama apapun juga yang akan menyakiti orang, jangan sebutkan. Sebutkan saja kesalahan-kesalahannya. Ya, berapa kelompok menyimpang dalam bab ini? Ini kesalahannya, kesalahannya. Ya, jika memang hal itu tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan mungkin akan mendatangkan kemudaratan. Ya. Sebutkan saja apa kesalahan mereka. Andai kata mendatangkan kemudaratan disebutkan nama-namanya atau kelompok-kelompoknya dan seterusnya. Ya, maka Rasulullah pun keluar dan dia naik ke atas mimbar wa qala ma balu aqwalin tablughuni an aqwam. Kenapa ada sebagian perkataan yang sampai kepadaku dari sebagian orang innallaha khalaqa samawatin sab'an. Ya, perkataan yang keliru. Lihatlah apa kata Nabi. Sesungguhnya Allah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan tujuh lapis langit. Fakhtarul ulya fasakanaha. Maka dia pilih langit yang tertinggi di atasnya Allah Subhanahu wa taala ya wa askana samawatihi man syaa min khalqihi di sini dengan kata-kata fasakanah maka dia menempatinya dan kita selalu mengatakan Allah tak akan mungkin dalam alam Allah di atas alam wa askana samawatihi man syaa min khalqihi kemudian Allah menempatkan dalam langit-langitnya siapa yang dikehendaki daripada makhluk-makhluknya di langit sana ada makhluk-makhluk Allah ada malaikat-malaikat ada ruh para nabi sebagaimana nabi ketika mi'raj berjumpa dengan sebagian para nabi dengan ruhnya berjumpa dengan Adam, berjumpa dengan Ibrahim, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Isa dengan ruh dan jasadnya. Ya, langit tersebut ada penduduknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menempatkan siapa yang dikehendaki daripada makhluk di langit yang tertinggi, langit yang ketujuh. Kemudian wa khalaqa ardina sab'an Kemudian Allah menjadikan bumi tujuh lapis pula. Waktarul ulia faaskanaha man syaa min khalqih. Maka Allah pilihlah lapisan bumi yang paling teratas ya, maka Allah tempatkanlah makhluk-makhluk dia kendaki dia kendaki di atas lapisan bumi teratas tersebut. Bumi ini tujuh lapis. Ya, dan kita wallahi tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tujuh lapisan bumi ini. Apakah lapisan tanah? Bukan ya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin. Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit wa minal ardi mithlahunna dan bumi pun demikian pula keadaannya. Maka Allah pilih lapisan paling teratas ya untuk ditempati siapa yang diciptakan daripada makhluk-makhluknya. Di atas inilah hidup manusia, hidup binatang, hidup tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Waktara khalqahu, faktara bani Adam." Di antara seluruh makhluk yang dia ciptakan di atas permukaan bumi ini, Allah pilih anak-anak Adam. Dia menjadi makhluk yang paling utama, yang paling mulia. Di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, paling utama dibandingkan bangsa jin, paling utama dibandingkan dengan hewan ternak, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, ya bahkan dari jenisnya manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Karena itulah Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Dari sisi jenisnya. Ya. Sebagian nabi lebih utama daripada malaikat. Sebagian manusia lebih utama daripada malaikat. Ya. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka di daratan dengan berbagai macam kendaraan yang Allah SWT menginspirasikan kepada manusia untuk menciptakan motor, sepeda, mobil, seterusnya kereta api. Wa fil barri wal bahri dan di lautan. Kapal-kapal, perahu layar, segala macam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang binatang-binatang ternak yang dijadikan tunggangan wal khayla wal bighara wal wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah Kata Allah Subhanahu taala, "Wal khayla," ada kuda-kuda. Wal bighal, ada peranakan kuda dengan keledai. Ya. Wal khayla wal bighal wal hamir, ada keledai-keledai. Litarkabuha agar kalian jadikan sebagai kendaraan kalian yang kalian tunggangi di muka bumi ini. Wazinatan agar kalian berhias dengannya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tapi dia ciptakan adanya kendaraan-kendaraan yang kalian belum mengetahuinya. Apa dia? Orang Arab tak tahu namanya mobil seperti ini ada. Pada masa itu Firaun pun tak tahu ada pesawat. Tapi Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia akan ciptakan apa yang tidak akan ketahui. Pesawat sekarang, subhanallah. Azan. Ya. Tapi dua menit lagi. Kita lanjutkan lagi nih. Jadi dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Adam dari seluruh makhluk. Tsumma ikhtara Bani Adam faqtara arab Dari Bani Adam dipilih Allah lah bangsa Arab, bangsa yang paling mulia secara umum jenis bangsa Arab lebih utama daripada segala macam jenis bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi apabila mereka tak bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara seluruh manusia, walaupun bukan Arab. Andai kata mereka kafir, maka mereka lebih buruk daripada bangsa ajam yang mukmin. Thumma al-Arab faktar Mudar. Allah pilih dari bangsa Arab ini suku Mudar. Thumma ikhtara Mudar Faktara Quraisyan dari suku Mudhar ini Allah pilih Quraisy. Thumma ikhtara Quraisyan faktara Bani Hashim dari suku Quraisy ini Allah pilih Bani Hashim. Thumma ikhtara Bani Hashim fakhtarani dari Bani Hashim Allah pilih saya. Min Bani Hashim dari suku Bani Hashim. Falam azal khiyaran min khiyar aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ala man ahabba Quraisyan fa bihubbi uhibbuhum. Ketahuilah yang mencintai Quraisy maka dengan kecintaanku pun ya maka aku mencintai mereka. Oman abghadha Quraisyan yang membuat marah Quraisy Fabi Bukti bughdi maka aku pun akan marah kepada mereka. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain subhanakallah bihamdik subhanallahi anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.